Halo Pak Sabem Ya selamat siang Selamat siang dengan oh, Saya Ibrahim Pak Ibrahim oke silakan Pak Ibrahim Ya kalau kita lihat negara ini Memang pemimpinnya itu tolol, goblok dan sebagainya deh Karena di dipikirnya sekarang ini teori ya Jadi agama itu sebenarnya teori Jadi kalau kita lihat Bangsa Indonesia semua beragama Tapi pertuhannya Kagak ada Tuhannya apa? Tuhannya uang dan kekuasaan Makanya negara ini udah hancur dikuasai sama setan-setan itu. Terima kasih. Pak Iwan, selamat siang Pak Iwan. Ya, selamat siang. Silakan. Ya, e, menurut pandangan saya juga sepertinya kurang begitu bagus ya. Saya juga lebih setuju dengan pandangan Profesor siapa itu? Halo. Iya, Bapak, silakan. Ya, karena memang e, agama itu juga merupakan tanggung jawab orang tua itu saya setuju ya karena itu sebetulnya berdasarkan ajaran di rumah ya lebih penting、uh, ah, di samping itu kan negara kita ini kan banyak yang menganut agama yang berbeda-beda jadi memang kurikulum menjadikan kurikulum pilihan itu mungkin yang paling Bu Eni silakan ah, selamat siang itu selamat siang benar ya kalau agama itu tanggung jawab orang tua tapi kalau menurut saya Indonesia ini diberikan pendidikan agama sampai berpuluh-puluh kali. Tapi kalau akhlak manusianya tidak mengerti sama juga bohong. Oke. Okay. Iya, terima kasih Bu Enis. Pak Irwan, silakan. Siang. Siang Bapak. Kita ini dari dulu sampai sekarang masih sama. Didikan kita, didikan yang palsu. Artinya muka dibagus-bagusin, dibedakin, ditambal, dipicinin sampai mengkilap. Di bawah, di bawah kulit kalau borok harus segala macam biarin aja. Itu yang terjadi sampai sekarang kalau kita lihat semua uh, orang terkemuka, terkemukanya kita, baik pejabat maupun artis. Yang penting kalau penampilan di umum, wah soleh, wah rajin, eh, taat agama. Tapi padahal kehidupannya bobrok, itu mah moga-moga orang nggak tahu. Itulah kesalahan, kesalahan negara kita. Terima Terima kasih kembali Pak Randy, silakan Pak. Iya, makasih. Iya, menurut saya itu pendapat dosen itu benar, kosor itu ya. Memang kita tidak perlu eh, ngotot itu agama di apa. Yang paling penting sebenarnya boleh pekerti. Jadi agama itu nggak harus memang tanggung jawab orang tua. Sedangkan di sekolah itu yang diutamakan itu adalah pelajaran budi pekerti karena biar follow ngomong agama segala kan tapi akhirnya juga yang partai-partai agama itu korupsi juga berapa gitu loh nah lah akibat karena menteri dari partai ini lah akibatnya terima kasih terima kasih kembali Pak Joni silakan ya selamat siang Bu selamat siang itu menteri urusin pelajaran yang utama sains dan segala macam ngurusin yang ujian nasional sekarang udah berantakan jadi caranya gimana Bu negara kita nih untuk mem mempunyai pengaruh kekuasaan dan lain caranya adalah dengan agama, etnik, segala macam ini udah kuno lah di negara kita Bu ya jadi istilahnya ngebudu-buduin orang dengan faktor agama dan lain-lain untuk mencapai kekuasaan nah ini juga anu apa kalau agama itu Bu itu untuk diayatin dan dijalankan bukan untuk urusan negara ngurus di sekolah segala macam apa apa sebenarnya yang tambah tuh pelajaran saya yang bottom-bottom pelajaran enggak-enggak itu dikurangi lah saya rasa itu aja. Jangan sampai agama tambah, katanya bahasa Inggris mau dikurangin segala macam. Ini kan kaitan Bu ya. Nah, saya itu menteri mesti banyak belajar dulu tentang pendidikan saya rasa Bu. Ya, makasih ya. Yang terakhir Pak Edo, silakan Pak Edo. Kalau Halo, kalau menurut saya itu ya, <clears throat> yang kelas yang sudah-sudah aja banyak preman dan korupsi. Apalagi dikurangi dan juga diserahkan orang tua. Nanti lama-lama gini aja, kayak di Amerika itu aja yang, yang kuat yang berkuasa gitu aja umumin dulu bos gitu. Pak Syahri selamat siang silakan Pak Syahri iya saya pikir melihat dari sejarah kita Indonesia ini banyak sejarah yang kita lihat bagaimana semaraknya agama semenjak reformasi ini bagaimana dimana kadang-kalanya agama itu tidak mengenal toleransi tetapi yang jadi fakta satu adalah nilai-nilai kemanusiaan atau kejahatan dasar karena oleh agama terjadi justru sekarang ini bukan zamannya Pak Soekarno dulu bukan cuma Pak Soekarno sekarang itu ada bencana kemanusiaan terjadi gara-gara agama yang katanya agama lebih semarak sekarang artinya apa ini agama ini tidak ada punya toleransi apa-apa terhadap orang minoritas terima kasih terima kasih Pak Syahril Pak Rio. Halo, selamat sore Bu. Sore Pak, silakan. Menurut saya memang saya sangat setuju pendapat kanu dosen UGM itu Bu. Memang mestinya begitu, soalnya agama ini kan tamu semua, jadi penguasa. Kan itu nggak bener, yang asli malah diinjek-injek. Katanya nggak bener, agama itu adalah kepercayaan Bu. Kalau kita percaya, itu berarti agama itu ada. Kalau nggak percaya ya nggak ada Bu itu kan cuma kepercayaan fiktif namanya bukan nyata gitu loh tapi kok dipaksakan harus percaya kan aneh terima kasih Bu dari saya ya, terima kasih Pak Rio, Pak Fred Halo Mbak Kiki ya betul Pak silakan iya. kalau saya sih setuju dengan ide itu ya memang soal agama, kepercayaan, keyakinan itu urusan urusan pribadi dan di rumah tangga harus diajarkannya ya. Jangan dicampur-campurin. Kalau kita mau eh, sekolah-sekolah yang gitu ya, kita ke, ke madrasah lah, kita ke, ke bruderan lah, ke susuran lah. Jangan di sekolah negeri. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali, Taufik. Pak Johan. Oke, terima kasih. Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, orang yang waras seperti dosen agama itu kok cuma sedikit ya kayak dia kayak Jokowi saya kan cuma sedikit yang punya pikiran yang terbuka yang sehat itu cuma sedikit kenapa ya saya juga heran terima kasih terima kasih Pak Johan selamat yang Bu Siki siang ya, juga Pak Uh, ya menurut saya memang itu idenya bagus sekali Bu sayang sekali orang-orang seperti beliau tuh nggak dapat tempat di pemerintahan ya udah jelas eh, yang ngatur kita menteri kita sekarang ini bukan orang nasionalis seperti itu Bu terima kasih Pak Bobi Pak Bobi Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Bobi. Bagaimana komentar Anda? Komentar kita ya, saya rasa perlu dong Bu. Kan ini situasi carut-marut begini, korupsi merajalela, narkoba juga tinggi, teroris, dan premanisme itu Perlu sekali itu Bu. Lalu soal bagi penganut agama yang lainnya, kita hargain aja seperti biasa gitu. Seperti itu aja Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Bobi. Selamat pagi Pak Prabu. Iya, sebetulnya tidak perlu penambahan jam. Yang penting orang tua di rumah juga memberi contoh dalam hal beribadah, dalam hal berpikir, dalam hal uh, mengasihi orang lain, menghormati orang lain. Itu yang penting, bahwa negara boleh memberikan porsi untuk pendidikan agama, saya setuju. Karena tidak semua orang tua itu bijak tidak semua orang tua itu memahami ajaran agama mereka yang sesungguhnya sehingga ahlinya yang di sekolah para pendidik tetap harus punya porsi untuk mengisi demikian terima kasih ya Pak Jerry selamat pagi pagi silahkan Pak iya kalau mau suruh anak-anak itu alamnya baik contohin dong buktinya itu presiden PKS impor daging korupsi terus menteri eh, apa tuh yang eh, Al-Quran tuh yang Batangan Agama korupsi nah gimana bagi anak-anak gitu aja terima kasih enam puluh Selamat pagi Pak Rudin Pagi Mbak Silahkan Kalau menurut saya nih Ya memang yang komentar yang barusan tuh Saya setuju juga Presiden PKS ya Terutama contoh-contoh ekstrim nih terutama bagi agama mayoritas yang seringkali merasa eh, paling benar gitu ya jadi orang lain untuk ikut pandangan seperti begitu jadi eh, apa namanya menurut saya bukan soal jumlah uh, waktu diperpanjang atau diperpanjang dalam pelajaran agama tapi dipahami dulu agamanya benar nggak gitu karena banyak negara maju yang tanpa dasar pengajaran yang begitu ya yang realistis gitu ya hukum itu ditegakkan dan seterusnya gitu itu eh, negaranya baik-baik aja dan pakmur gitu loh nah kayak kita di sini yang diurusin macam-macam yang paling sering ngurusin selangkangan tuh jadi belum lagi yang korupsi ya ya tadi korupsi Al-Quran korupsi apa namanya yang PKS tuh yang jenggotan tuh ya jadi bukan soal itunya soal mental juga sama nalur, nalurinya bener nggak gitu karena kalau misalnya cuma jalanin kewajiban agama asal udah bayang udah cukup ntar pokoknya bikin mau bikin dosa mau apa jadi urusan belakangan gitu nah ini sering terjadi nih kenyataan ini mbak kasih mbak Pak Imam terima kasih selamat pagi assalamualaikum Salam silahkan jadi gini porsinya pendidikan di sekolah itu sebagai apa namanya ilmu pengetahuan dan keterampilan. Jadi agama itu porsinya memang di orang tua. Jadi kan pendidikan moral dan tingkah laku. Memang dulu di kurikulum pendidikan di Indonesia ada budi puterti itu sebagai penguatan aja. Jadi kan tanggung pendidikan itu tanggung jawab orang tua, sekolah atau guru dan masyarakat. Jadi di sini porsinya orang tua adalah mendidik atau memonitor tingkah laku anak di rumah nah kalau di sekolah itu porsinya kan cuma 8 jam tapi kalau di sekolah kan lebih dari apa namanya di rumah lebih dari 8 jam jadi di situ peran orang tua adalah membentuk karakter dan tingkah laku anak jadi orang tua tidak semena-mena untuk menyerahkan ke sekolah demikian Bu terima kasih ya Pak Selamat saya nggak setuju itu dengan adanya proporsi untuk agama itu di sekolah kayak seperti di Eropa, di Amerika sana itu menteri agama nggak ada itu soal menteri bagian urusan agama itu dibawa dijen lagi itu kalau di sana itu maka itu saya nggak setuju hal sedemikian itu soal masalah agama ini masalah pribadi kok bukan masalah untuk di sekolah ya itu terima kasih ya, Pak Joko Iya, kalau menurut saya mah dulu ada istilah tuh kalau mau rusak tuh macam itu tapi kalau mau benar perlu dua tahun jadi seperti yang diberitakan anak umur delapan tahun setelah nonton eh, video porno langsung nyabulin ke anak balita nah ini kalau ada pelajaran agama sama ada lainnya yang negatif disajikan ke mereka mereka kan pasti milih yang negatif jadi daripada capek-capek nambahin agama, pelajaran agama, lebih baik yang negatif itu dihilangkan. Situs-situs yang nggak benar itu dihilangkan. Jadi akan seperti zaman dulu nggak ada situs-situs begitu, pelajaran agama juga begitu-begitu, rakyat juga lebih nggak nggak terlalu seperti sekarang. Terima kasih. Ya, pendapat terakhir silahkan Pak Anto. Ya, selamat pagi itu Ya, ya saya pikir、uh, eh, dengan langkah pemerintah seperti ini untuk menaikkan porsi pelajaran agama, saya sangat setuju Bu ya. Artinya kita harus kolaborasi. Dalam satu sisi orang tua juga berusaha dengan sungguh-sungguh mendidik anaknya supaya menjadi anak yang baik. Tapi di sekolahan pun、uh, eh, guru, pengajar ya, juga berusaha untuk menjadi, menjadikan anak-anak kita jadi yang baik. Artinya kalau memang、uh, eh, ini kesadaran yang tumbuh dari pemerintah ya kita harus support gitu loh tujuannya baik kok gitu supaya kerusakan moral tidak semakin parah adapun ya contoh-contoh yang tadi disebutkan itu ya ya itu penyimpangan lah tidak bisa dijadikan sebagai salah ukur bahwa itu agama itu salah gitu loh ini saya khawatir ada sektorisasi negara ini semakin parah pak ya jadi menurut saya sangat saya, saya setuju dengan dengan apa namanya penambahan kursi agama di sekolah. Ya, terima kasih Bu. Tadi Bu. Komentarnya? Memang betul yang mempunyai kewajiban mendidik anak-anaknya itu adalah orang tua domba negara juga membutuhkan orang-orang yang mempunyai agama karena ada yang dengan kegiatan itu ya, itu biasanya itu jauh dengan korupsi dan perlu diingat itu orang tua di Indonesia kebanyakan itu baru punya agama cuman punya agama namanya doang dalam perilakunya itu belum tahu itu agama isinya apa di dalamnya itu belum tahu karena kan dulu itu senang Wali Songo menyebarkan agama itu lewat gamelan itu lewat wayang-wayangnya itu jadi baru pada masuk baru asyadu an la ilaha illallah doang ke dalamnya belum disampaikan makanya ya perlu juga lah negara itu membantu negara agama membantu lah sekedar membantu ya. baik terima kasih Pak Zainal Pak Leo selamat pagi ya selamat pagi Bu Eh, komentar saya sih Bapak UGM itu benar ya dikatakan begitu tidak perlu ya karena kenapa e, karena Tuhan tuh tidak nongkrong di barat gitu. Lagi pula kan Tuhan kan maha tahu, tahu semua bahasa, enggak satu bahasa bahasa. Dan Tuhan tuh ada di mana-mana. Itu yang mesti diluruskan, bukannya menambah jam-jam pelajaran agama begitu. Karena eh, Tuhan kan maha besar dan Tuhan maha tahu, Tuhan pun maha kuasa. Jadi yang diluruskan adalah Tuhan tidak nongkrong di barat dan tuh, dengan semua bahasa Tuhan tuh ngerti gitu. Itu diluruskan dulu, semua orang tua harus luruskan ke anak-anaknya gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Leo, Pak Gil, selamat pagi. Iya, ini blunder ya, kalau saya bilang ya, kalau agama ditambah jadi dua kali, bahasa Inggris malah dikurangi, ini perbuatan yang blunder, jadi seolah-olah apa ya, isu agama yang dikencangkan ini satu apa ya, kebodohan ya, jahiliyah ini disebutnya ini. Karena kita tahu apakah ada satu survei yang menyatakan bahwa agama di sekolah ditambah akan membuat seseorang menjadi baik akhlaknya atau korupsi berkurang gitu kan nah, itu harus disurvei dulu baru dilakukan penambahan agama di sekolah agama itu di mana-mana juga di luar negeri pun agama tidak diajarkan di sekolah hanya di sini aja ya agak boleh bilang saya, saya bilang tuh hipokrit ya munafik nah, di lain pihak agamanya tinggi tapi di pihak lain korupsinya gila banget gitu hmm, jadi satu kemunduran deh gitu aja makasih ya terima kasih panggil Bapak Denny selamat pagi ya pagi eh, saya setuju dengan Bapak yang baru berkomentar tadi bahwa negara tidak perlu mencampuri urusan agama karena sudah tercantum di undang-undang dasar kita bahwa negara menjamin eh, kebebasan untuk ber Eh, menganut kepercayaannya masing-masing jadi saya rasa kurangi semaksimal mungkin campur tangan negara dalam hal agama karena agama juga masalah pribadi antara manusia dan Tuhan jadi tidak bisa dicampur adukkan dan saya setuju dengan komentar tadi semakin orang beragama belum tentu mungkin baik eh, kita ambil contoh negara-negara eh, yang lain yang benar sekali lagi bapak tadi bahwa mereka tidak pernah mencampuri urusan agama dan negaranya maju penduduknya berpendidikan tinggi dan bagus semuanya jadi eh, tolonglah dipisahkan jangan dicampur aduk ya, ya terima kasih terima kasih Pak Denny Pak Andre selamat pagi ya uh, jadi uh, begini uh, janganlah konflik konflik ah, konflik konflik antar suku dan antar di negara ini pun berada itu ah, jangan ah, penyebabnya adalah agama jangan janganlah sampai segala sesuatu konflik di dunia ini penyebabnya agama ya itu itu harus dikesampingkan itu itu bahaya sekali ya ini aja jadi uh, segala sesuatunya konflik di dunia ini penyebabnya agama nanti itu salah itu para besar ya jangan sampai segala sesuatu konflik di dunia ini eh, penyebabnya agama gitu itu uh, jangan sampai di apa di ya, penyebabnya yang itu gitu bukan penyebab agama konflik ini konflik di dunia ini penyebabnya adalah kesenjangan terima kasih Pak Andre Pak Darwin Pendapat terakhir ya, selamat pagi Pak Darwin. Pagi Bu. Nah, sebelumnya saya mau minta maaf dulu kepada yang lain seandainya ini tahu menyinggung masalah agama. Tetapi kenyataannya memang negara kita itu memang mau memaksakan agama ya. Salah satunya saya sendiri dulu waktu sekolah saya juga harus menganut agama tertentu supaya saya bisa ngikutin pelajaran di sekolah ya itu bikin gak comfort gitu buat saya gitu. Jadi menurut saya ya lebih baik nggak usah aja ada pelajaran agama toh nggak menjamin kok kita menjadi manusia yang lebih baik semua kan balik ke lingkungan keluarga itu aja sih thank you selamat siang Pak Imron siang ibu komentar anda ya halo ya silakan komentar anda Pak Imron ya uh, kalau menurut saya uh, masih pendapat ya bahwasannya belum itu apa ini Eh, agama Islam ya agama agama yang memang mayoritas Indonesia karena memang eh, secara reformasi menurut saya termasuk itu terlalu mencolok sekali ya banyak sekali moral yang turun gitu ya. kalau yang tidak pendapat ya memang kalau menurut saya agama itu sama jadi orang tua tapi kita ini kan ada negara ya dan juga dilindungi Eh, warganya kalau saya di Kalangan oleh pemerintah tetap harus itu terima kasih Pak Imron ya selamat siang Pak Teguh ya siang Bu ya kalau menurut saya karena orang tua itu bisa juga tidak dikasih amanah dan lagi pengetahuannya orang tua itu tetek bidang agama Nah, mungkin kalau sekolahan itu nggak usah tambah porsinya yang ada aja diteruskan. Nah, mungkin kalau di sekolahan itu guru mungkin agak ditakuti. Dan memang juga perlu agama itu diberikan di pelajaran supaya untuk fondasi anak-anak kita. Terkira itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Yang Pak Heru. Ya, ya, ya. Ya, Pak. Komentarnya Pak? Ya, agama kan urusan individu masing-masing dengan sang pencipta di sebenarnya negara nggak salah ngurusin agama ya ulangi sama masing-masing aja dikasih agama juga korupsi yang makin tinggi gimana ini gimana kita kata yang beragama kok kalah sama negara komunis Cina tuh yang ada korupsi langsung dihukum mati begitu Indonesia bagaimana nih saya rasa agama dipulang masing-masing lah itu urusan pribadi nggak usah negara mencampuri ya terima kasih baik terima kasih